Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran fikih salat dari kitab Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bahas seputar ya, fikih sholat berjamaah. Yang pertama adalah pertanyaan di nomor 297. Majmu'at bin al ada beberapa orang tinggal di satu tempat yang sama. Apakah boleh bagi mereka untuk sholat berjamaah di tempat kediaman mereka tersebut ataukah wajib bagi mereka untuk keluar, keluar dari tempat tinggalnya menuju masjid? Maka jawabannya kewajiban mereka-mereka ya, il jamaah sekelompok orang tersebut yang tinggal di maskanin di satu tempat tinggal untuk sholat di masjid. Eh, Fakul insanin maka setiap orang yang di dekatnya terdapat masjid wajib baginya untuk sholat di masjid. Tidak boleh bagi seseorang atau sekelompok orang sholat di rumah sedangkan masjid itu dekat dengannya. Adapun idakan natil masjid itu dan Jika masjid itu jauh sehingga dengan tolak ukur mereka tidak mendengar adan. Maka tidaklah mengapa bagi mereka untuk sholat dengan berjamaah fil bait di rumah. Watahawana ba'dun nas dan sebagian orang meremehkan masalah ini. Mabniun dibangun di atas pendapat sebagian ulama bahasanya yang jadi maksud dari salat berjamaah adalah ayat sami'at ali insa anas orang itu kumpul untuk mengerjakan solat bareng meskipun tidak di masjid. Sehingga menurut pendapat ini jika sejumlah orang itu salat berjamaah meskipun di rumah mereka maka mereka telah melaksanakan kewajiban. Ya, maka eh, beliau sampaikan bahasanya ini adalah khilaf ulama yang mengatakan cukup sholat jamaah di rumah itu adalah pendapat ba'dil ulama. Ya, maka beliau mengakui adanya perselisihan dalam masalah ini. Walakin sahih akan tapi yang benar, buta tidak boleh tidak jam, sholat jamaah itu dikerjakan di masjid mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat lantas sholat dikerjakan ya, Fatukom lalu sholat kemudian dikumandangkan ikomah untuk sholat dan aku perintahkan seseorang untuk sholat memimpin dan mengimami banyak orang Thumma hukum aku berangkat dan pergi dengan sejumlah orang bersama mereka e, satu ikat kayu bakar. Ila kaumin menuju orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ma'ana ha'ula'il kaum padahal mereka-mereka ini yang Nabi ingin membakar rumahnya boleh jadi mereka sholat berjamaah di tempat-tempat mereka. Fayajibu ala tilkal majmu'ah, maka menjadi kewajiban kelompok orang tersebut untuk sholat berjamaah di masjid. Illa idakanu ba'idin, kecuali jika mereka itu jauh, yashuku alaihim, sehingga sulit bagi mereka untuk datang ke masjid yang telah ukur jauh tadi telah disampaikan walayas maunidaa, nida'a mereka tidak mendengar adan. dan yang dimaksud dengan mereka tidak mendengar adan adalah eh, dengan suara tanpa pengeras suara di tempat yang tinggi di kondisi yang tenang eh, Adan yang dikerjakan di tempat yang tinggi kondisinya tenang sebelum subuh dan tanpa pengeras suara. Ya, itulah radius orang yang terkena kewajiban sholat jamaah di masjid itu. Ya, tolak ukurnya tidak mendengar adan dalam tolak ukur. Ya, muadzin beradan di tempat yang tinggi, semisal menara, di tempat yang kondisi yang tenang, tidak ada suara gaduh, keramaian, kendaraan, dan yang lain. Kemudian tanpa pengeras suara. Sebagai penjelasan tentang definisi semacam ini bisa dijumpai di tafsir Qurtubi, di penjelasan untuk tafsir surat uh, surat Al-Jumu'ah tentang idanuti ali salati min yaumil jumu'ah. Dan demikian juga di antara yang menegaskan demi, uh, eh, telah ukurnya adalah demikian. Sa'ibnu Bas rahimallahu taala di salah satu fatwanya. Eh, maka di sini disampaikan adanya perselisihan ulama ya, tentang sholat berjamaah yang diperintahkan. Ya, maka beliau katakan sebagian ulama mengatakan bahasanya sholat berjamaah yang diperintahkan menurut sebagian ulama adalah ayat sami'a an-nasu ala sholati walau fi ghairil masjid. Ya, orang itu kumpul untuk sholat bareng meskipun itu bukan masjid. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Kudama. Di Al-Murni karya Ibnu Kudama disampaikan eh, di pembahasan tentang salat berjamaah faslun wa yajuzu fi'luha fil baiti dan diperbolehkan sholat berjamaah di rumah atau di padang pasir di tempat terbuka di lapangan. Waqila fihi riwayatun ukhra, namun ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Inna hudural masjid wajibun idza kana qariban minhu. Maka uh, hadir ke masjid itu wajib jika seorang itu dekat dengan masjid mengingat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salat li jaril masjid ila fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali dengan di masjid. Namun yang benar ini bukanlah hadis yang sahih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah di baris setelahnya adapun perkataan la salat li jaril masjid ila fil masjid la na'rifu ila min qauli aliyin nafsihi maka itu yang benar adalah mauquf perkataan Ali <clears throat> nah kata Ibnu Qudamah Uh, beliau memaknai hadis ini atau perkataan Ali ini wadzahir annahu inama arada al jamaata ini adzahir kemungkinan yang mendekati bahasanya yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah itu sendiri. Diungkapkan dengan diksi masjid padahal yang dimaksudkan jamaah li'annahu mahalluha. Karena masjid adalah tempatnya sholat jamaah. Sehingga makna perkataan Ali tadi, kata Ibnu Qudamah, la sholata li jaril masjidi ilal ma'al jamaah. Ya, tidak ada uh, sholat bagi tetangga masjid kecuali dengan berjamaah. Atau dimaknai bahasanya yang dimaksudkan adalah kesempurnaan dan fadilah. Yang dimaksudkan tidak ada, yaitu tidaklah sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali dengan berjamaah di masjid. Itu dua makna yang ditawarkan oleh Ibnu Qudamah untuk memaknai perkataan Ali Eh, la salata li jaril masjid ila fil masjid. Fa innal akhbar sahihah dalatun ala anna salata fi ghairil masjidi sahihatun jaizatun. Karena alasan yang lain kata Ibnu Qudamah karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahasanya salat di selain masjid itu sah dan boleh. Maka Ibnu Qudamah membela uh, riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan tidak harus masjid berkenaan dengan masalah perintah untuk sholat berjamaah. Maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang satu mengatakan di rumah tidak apa-apa. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad harus di masjid. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Ibn Thaymin. Rahimallahu ta'ala dengan alasan hadis yang tadi telah kita baca. Kemudian apakah yang uh, al-afdal yang terbaik untuk al-muadzab seorang pegawai atau karyawan bersegera menuju sholat ketika mendengar adan ataukah al-intidar menunggu liinjas menyelesaikan sebagian keperluan dan apa hukum at-tanafulu sholat sunnah ba'daha setelah sholat jamaah selain sholat rawatib bagi seorang karyawan apakah ini termasuk korupsi waktu ataukah tidak. Maka jawaban beliau, al-afdal yang terbaik adalah eh, bagi semua kaum muslimin segera sholat ketika mendengar adzan. Alasannya karena muadzin mengatakan ya ala sholat. Mari sholat. Berarti diperintahkan untuk uh, eh, sholat di awal waktu. Watasakulu dan merasa berat untuk mengerjakan sholat jamaah yu'adi ila menyebabkan luputnya dan ya, ya tidak mendapatkan sholat berjamaah. Nah, kemudian ada pun pertanyaan yang kedua, ada pun sholat sunnah setelah sholat e, eh, fardu berjamaah dan itu bukan sholat rawatib. Bagi karyawan, bagi di jam kerja, kata beliau, la ya juzu tidak boleh. Lianna waktahu mustahikun li ghairihi. Karena waktu seorang pegawai, seorang karyawan itu telah menjadi pihak telah menjadi hak pihak lain. Ya, dan menjadi hak pihak lain bimuktadu aktil ijarah dikarenakan tuntutan transaksi ijarah alias transaksi wadifah kerja sama orang. Maka yang terjadi ketika seorang itu jadi karyawan dan kerja di tempat orang, dia telah menjual waktu jam kerjanya, waktu jam kantornya kepada orang tersebut, kepada pihak tersebut. Sehingga jam kerjanya, jam tersebut itu tidak lagi sepenuhnya menjadi haknya. Nah, kemudian Amar tiba ataupun sholat rawatib, maka beliau katakan falabak ba'sa tidak mengapa. Liannaha karena sholat rawatib adalah di antara satu hal yang menurut hukum adat, itu ada tasamuh, ada toleransi yang diberikan oleh al-mas'ulin, para pimpinan. Wallahul muwafiq. Maka e, pada dasarnya boleh sholat rawatib ataukah tidak kembali kepada e, kebijakan dari pemilik pekerjaan, kebijakan dari al-mas'ulin, kebijakan dari bagian manajemen atau pimpinan. Seandainya e, toleransinya cuma untuk hanya sholat, e, sholat fardu saja, maka boleh. Seandainya dia bikin aturan, begitu sel selesai harus pulang, langsung kembali ke kantor. Itu juga tidak salah. Karena alasan kenapa sholat roti boleh, ya, karena biasanya al-mas'ulin biasanya para pimpinan ngasih kelonggaran, pihak-pihak manajemen ngasih kelonggaran kalau untuk sekedar tambah sholat rawatib, sholat duhur, kemudian setelah itu dikir sebentar, setelah itu eh, sholat rawatib, eh, maka itu dianggap ya, bagian dari satu paket sholat berjamaah. Jadi, maka alasannya adalah karena al-ada, adat di Arab Saudi, maka bukan eh, e, artinya itu bukan dari ketentuan syariat. Ya, ketentuan syariat berarti kembali kepada sebelumnya bahasanya waktunya telah menjadi milik pihak lain. Maka bagaimanakah ketentuan dari pihak lain tersebut? Kemudian jika seorang itu ketinggalan rokaat yang pertama atau rokaat kedua bersama uh, satu uh, eh, uh, mal jamaah bersama jamaah, Fahliyakra al-qadi maka apakah orang yang mengkodok itu mengkodok solatnya membaca surat di samping al-fatihah bi'tibariha kodoan lima fatahu karena ini kodok bagi apa yang telah terlewat ataukah dia mencukupkan diri dengan baca al-fatihah saja maka ketika seorang uh, masbuk dua rokaat, masbuk dua rokaat, solat isya misalnya maka setelah imam salam, kemudian dia menyelesaikan sholatnya, nah itu Al-Fatihah plus surat atau Al-Fatihah saja. Maka ini tentu berkenaan dengan e, berkenaan dengan cara menghitung rakaat pertama bagi makmum masbuk. Kita lihat asahi yang benar apa yang dikata oleh makmum dari solat. Setelah salam imamnya itu statusnya adalah bagian yang terakhir dari sholatnya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, ketika dia mendapatkan rokaat ketiga dan yang keempat bersama imam, itu adalah rokaat pertama dan kedua bagi si makmum masbuk. Sehingga setelah imam salam dia nambah dua, maka itu statusnya rokaat ketiga dan keempat dan berlakulah ketentuan rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga dan keempat sekedar baca Al-Fatihah tanpa surat, ya sudah maka baca Al-Fatihah tanpa surat. Ini kata-kata as-sahih mengisyaratkan dan khilaf ulama dalam masalah ini karena sebagian ulama menilai makmum masbuk yang mendapatkan rokaat ketiga dan yang keempat, maka itu statusnya rokaat ketiga dan keempat. Sehingga nanti ketika imam salam, Eh, kemudian dia naik, maka itu rokaat satu dan dua. Kalau itu rokaat satu dan dua, ya maka berarti Al-Fatihah plus surat. Maka berdasarkan pendapat yang beliau nilai sahih, maka uh, makmum tidaklah membaca kecuali Al-Fatihah. Jika yang terlewat adalah dua rokaat. Eh, atau satu rokaat ketika sholatnya sholat empat rokaat. Atau dia hanya Al-Fatihah saja e, di satu rakaat manakala sholatnya adalah sholat maghrib. Amma al-fajru adapun dalam sholat subuh dan orang yang masbuk maka dia membaca al-fatihah dan surat karena dua rakaat sholat subuh itu dibaca padanya al-fatihah dan surat. Kemudian musallin orang yang sholat yang masuk dan imam dalam posisi tasawuf akhir apakah dia masuk bersama imam untuk sholat berjamaah, mengikuti imam tersebut, ataukah menunggu adanya jamaah yang lain. Jawabannya, jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan imam posisinya sudah tasawuf akhir, maka jika dia berharap wujud jamaatin adanya jamaah, ya, ada jam ada jamaah rombongan berikutnya, lam yadkhul ma'ahu, maka janganlah dia masuk bersama eh, imam tersebut. Namun jika dia tidak berharap layar judalika, tidak mengharapkan adanya rombongan orang-orang yang telat kemudian bisa bikin jamaah, ya sudah, maka dakhala ma'ahu, maka dia masuk bersama imam tersebut. Saran semacam ini dikarenakan karena pendapat yang rajih sholat berjamaah tidaklah didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rokaat. Ya, sedangkan kalau mendapatkan tasahud akhir bersama imam, ya, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Maka untuk mendapatkan jamaah itu minimal satu rakaat bersama imam. Di umum kauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat maka dia mendapatkan salat. Maka sebagaimana sholat Jumat tidaklah didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, maka demikian juga sholat jamaah. Ini dalil yang kedua yaitu kias. Dalil yang pertama eh, hadis yang dinilai umum dan yang kedua adalah dikiaskan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu orang itu mendapatkan sholat Jumat kalau dapatkan satu rakaat bersama imam. Kalau dia dapatnya kurang dari satu rakaat bersama imam di sholat Jumat, maka dia masuk tetap ikut namun dengan niat duhur empat rakaat. Oleh karena itu jika seorang mendapatkan imam di tasawuf akhir, maka dia tidaklah tergolong mendapatkan jamaah. Fayang tadir, maka dia menunggu sampai dia e, mengerjakan sholat tersebut dengan berjamaah, dengan rombongan yang dia harapkan. Adapun jika dia tidak berharap adanya jamaah berikutnya, maka masuknya dia bersama imam untuk mendapatkan tasahud yang tersisa itu lebih baik daripada dia meninggalkan imam tersebut. maka eh, eh, apa kadar minimal seorang itu mendapatkan jamaah bersama imam satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan asalkan mendapatkan satu bagian dari sholat bersama si imam. Asalkan mendapatkan satu bagian meskipun sedikit, meskipun cuma tasahud akhir bersama imam maka dia mendapatkan jamaah. Ada pendapat demikian dan ada pendapat yang lain yang di yang tadi telah kita baca yaitu harus minimal mendapatkan satu rokaat. Dan itu pendapat yang dipilih oleh beliau, Syekh Nusaimin. Dan beliau telah mengisyaratkan kalau ini adalah perselisihan ulama dengan mengatakan innal kaula rajiha. Sebenarnya pendapat yang paling kuat. Artinya ada pendapat yang lain. Ya, maka pendapat yang kuat kata beliau harus mendapatkan satu rakaat bersama imam dengan dua alasan yang tadi telah disampaikan. Nah, karena itu maka ketika orang itu datang telat, tinggal tasawuf akhir, maka beliau rinci. Jika kira-kira ada orang-orang yang telat yang lain yang kemudian bisa bareng-bareng bikin jamaah, maka yang lebih baik adalah bikin jamaah ya, tersendiri. Namun jika Eh, dialah orang yang terakhir, tidak ada lagi orang di belakangnya, maka eh, daripada sama sekali tidak ikut jamaah, maka lebih baik dia ikut meskipun cuma dapat tasahud akhir, minimal dia telah mendapatkan jamaah menurut satu pendapat. Adapun jika dia tidak ikut, maka dia tidak mendapatkan jamaah menurut pendapat manapun. Nah. Ya, jika dia tidak ikut, maka dia tidak mendapatkan jamaah menurut pendapat manapun. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika telah terdengar ikomah untuk sholat fardu, padahal seorang itu saroa mulai mengerjakan sholat sunnah. Maka jika terdengar ikomah untuk sholat maktubah, sholat fardu, sedangkan Anda mulai mengerjakan sholat sunnah, maka di antara ulama ada yang mengatakan wajib bagi Anda untuk segera menghentikannya. Meskipun posisi Anda dalam tasahud akhir. Di antara ulama ada yang mengatakan jangan dihentikan kecuali Anda khawatir. Anda khawatir imam mengucapkan salam sebelum Anda mendapatkan takbiratul ihram bersamanya. Dan dua pendapatnya adalah dua pendapat yang kontradiktif. Nih Ya, mutakabilani saling berhadapan dengan dua titik yang ekstrim. Maka pendapat yang pertama mengatakan jika terdengar iqamah sholat, maka hentikan sholat sunnah meskipun Anda statusnya di tasawud akhir. Pendapat yang kedua, jangan hentikan ila kecuali idha baqiya min sholatil imam, jika yang tersisa dari sholatnya imam sekedar ya, bisa cukup untuk takbiratul ihram bagi dia. Ini, ini e, karena dia ikomah masih terus e, masih terus sholat sunnah e, nanti ya, kalau tidak dihentikan dia tidak dapat takbiratul ihram nyusul imam takbiratul ihram aja tidak dapat nah, nah dalam kondisi demikian itu yang wajib diputus sholat sunnah yang wajib dihentikan yakni taslimir, yakni Anda terus mengerjakan sholat, jangan diputus, kecuali Anda khawatir imam salam sebelum Anda mendapatkan takbiratul ihram bersamanya. Dua pendapat ini saling, dua pendapat yang saling bertentangan. Yakni artinya berdasarkan pendapat yang kedua, lanjutkan sholat sunnah meskipun Anda ketinggal semua rokaat madumta yang penting Anda mendapatkan takbiratul ihram. Berkesempatan untuk takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram sebelum imam salam. Silahkan teruskan sholat sunnah yang Anda lakukan. Fa'ing dan menurutku, maka ini menunjukkan satu hal yang bersifat istihadi. Ya, ulama itu kalau ungkapan yang dipakai oleh ulama kalau uh, untuk mengungkapkan ini masalah istihadi, dia akan mengatakan ingdi, ara, ro'aitu. Nah, itu. ya, maka itu bisa dipastikan kalau uh, itu kata-kata yang diberikan isyarat kalau ini istihadi atau uh, perbedaan pendapat dalam masalah ini bukanlah satu hal yang gampang. Maka boleh gunakan ingdi, ana ara dan semacam itu. Lain hanya kalau beliau uh, mantap sekali dengan pendapatnya. Nah, maka tidak pakai ingdi, tidak pakai anak ara itu, dan, namun as sahi ar Nah, artinya dia mantap uh, dengan pendapat yang dipegang. Namun eh, kalau mungkin mungkin begini, mungkin begitu. Nah, maka di bahasa para ulama kontemporer ah, itu aingdi dan seterusnya. Menurutku bahasanya pendapat yang pertengahan dalam masalah ini adalah merinci. Jika ikomah sholat telah terdengar sedangkan Anda di rokaat yang kedua. Karena sholatnya cuma dua rokaat, sholat sunnahnya dua rokaat. Maka selesaikan ya, sholat sunnah tersebut dengan cepat. Namun jika anda terdengar iqamah sedangkan anda baru di rokaat yang pertama, ya, maka hentikan eh, hentikanlah sholat sunnah tersebut. Kenapa dibuat rincian demikian? Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Maka siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat sunnah, rawatib, Ya, siapa yang mendapatkan satu rokaat, dia mendapatkannya. Kalau dia mendapatkannya, maka adalah dia selesaikan. Ya, artinya, dia telah mendapatkan satu rokaat, dan dia masuk rokaat yang kedua. Ya, sudah selesaikan. Ya, kalau dia belum sampai satu rokaat, nah, berarti dia belum mendapatkannya. Ya sudah berhenti saja. Maka jika Anda telah mendapatkan satu rokaat sebelum ikomah, ikomah sholat dikumandangkan, maka Anda telah mendapatkan satu rakaat sebelum terlarang dan terlarang sehingga lanjutkan. Wa idza atrakta rakaatan qabla hadri karena jika Anda telah mendapatkan satu rakaat sebelum terlarang dan terlarang maka Anda telah mendapatkan salat sehingga statusnya salat tersebut seluruhnya tidak terlarang maka sel selesaikan namun cepat saja. Kenapa? E, apa alasan untuk suruh cepat saja? Apa alasan toh? Cepat saja dan tidak boleh nyantai. Li'ana idroka juz imnal fardi karena mendapatkan satu bagian dari sholat fardu lebih baik daripada mendapatkan satu bagian dari sholat sunnah. Adapun jika anda dalam rakaat yang pertama maka anda belum tutrik tudrik menal waktu anda belumlah mendapatkan dari waktu tersebut matudriku bihi as-salata anda belum mendapatkan eh, waktu yang telah Anda lakukan, waktu yang telah Anda pakai untuk sholat tersebut, belumlah menyebabkan Anda mendapatkan sholat sunnah tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka adalah Anda hentikan saja sholatnya. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika iqamah salat telah dikumandangkan, fala salata, maka tidak ada salat. Ya, artinya terlarang salat ilal maktubah kecuali salat fardu. Artinya terlarang salat. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat sebelum terlarang, maka dia telah mendapatkannya. Hmm. Nah, kemudian ada seorang makmum yang masuk dalam sholat bada intihai takbiratul imam lil ihram. Setelah imam itu selesai takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Kemudian dia mulai membaca Al-Fatihah. Walakin akan tapi imam itu ruko. Maka nah, apakah makmum ini ruko, ataukah dia selesaikan baca Al-Fatihah terlebih dahulu baru ruko? Maka jawabannya jika seorang seorang makmum itu masuk sedangkan imam ingin ruku dan tidak memungkinkan bagi si makmum untuk membaca Al-Fatihah. Maka jika tidaklah tersisa Al-Fatihah yang jadi kewajiban si makmum kecuali cuma tinggal satu ayat atau semacam itu artinya memungkinkan baginya untuk menyelesaikan Al-Fatihah kemudian menyusul imam dan imam masih dalam posisi ruku maka ini yang lebih baik selesaikan. Kalau tinggal satu ayat atau dua ayat, selesaikan cepat, kemudian susul imam dan imam masih posisi ruku. Namun ingkana bakia alihi kathirun. Namun jika Al-Fatihah yang menjadi kewajibannya itu masih tersisa banyak. Karena dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau baru Alhamdulillah. Nah, misalnya. Bihai sudimana jika dia membaca dia selesaikan baca Al-Fatihah, dia tidak mendapatkan imam dalam posisi ruku. Maka dalam kondisi ini yang tepat, fa'inahu yarka. Si makmum ini tidaklah dia ruku bersama imam, meskipun Al-Fatihahnya tidak selesai. Kemudian jika makmum mendapati imam dalam posisi sujud, apakah dia menunggu sampai si imam ini bangkit sehingga dalam posisi duduk ataukah masuk bersamanya dalam posisi sujud. Jawabannya yang terbaik masuk bersama imam dalam keadaan apapun yang didapati oleh si makmum masbuk. Tidak menunggu-nunggu. Mengingat sabda Nabi saw maka sholat imam yang kalian jumpai kerjakanlah. Kemudian jika orang itu uh, uh, jika seorang itu selesai di dalam sholat Syria, dia selesai membaca Al-Fatihah dan surat. Wal imam ulam yarka, namun imam itu belum merokok. Fahal yaskutu, maka apakah dia cuma diem saja. Ini sholat Syria, sholat duhur. Dia sudah membaca Al-Fatihah, sudah membaca surat. Dah rampung semua. Imamnya ya, ternyata belum juga Eh, ada gejala mau ruko, ya. belum ada indikator dia mau ruko, maka apa yang sebaiknya dilakukan? Maka jawaban beliau rahimallahu taala, maka makmum jangan diam saja jika telah selesai membaca Al-Fatihah dan surat sebelum imamnya ruko. Namun tidaklah dia terus membaca sampai imam ruko. Hatta dan ini juga sampai-sampai berlaku laukana firakata ini Seandainya itu dalam dua rakaat setelah tasahud awal. Kemudian si makmum telah selesai dari Al-Fatihah dan imam belum merokok. Maka hendaklah dia baca surat yang lain. Sampai imam itu mau rukuk. Karena tidak ada dalam sholat sukutun masru'un. Diam yang disyariatkan. Kecuali dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imamnya. Sehingga jika sudah Al-Fatihah sudah selesai, surat sudah selesai, ya tambah surat lagi. Hmm, sudah selesai, tambah surat lagi. Nah, sudah selesai, tambah surat lagi. Bahkan di, jika itu rokaat yang ketiga dan keempat. Ya, ini kewajibannya membaca Al-Fatihah, imamnya belum selesai dan belum hendak ruko. Maka hendaklah ditambahi surat. Kemudian hukum mendahului imam. Mendahului imam hukumnya haram menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah merasa takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Kemudian dikiaskan dengan mengangkat kepala, menundukkan kepala. Kalau ini kan hadisnya tentang mendahulu imam dalam masalah mengangkat. Hadisnya ini bicara tentang mendahului imam dalam masalah mengangkat kepala dari ruku, mengangkat kepala dari sujud. Gimana kalau mendahului imam dalam masalah menundukkan kepala. Rukuk duluan atau sujud duluan. Ini kan tidak tercakup oleh hadis. Ini tidak tercakup oleh redaksi hadis karena hadisnya masalah mengangkat kepala. Maka jawabannya dikiaskan dengan mengangkat kepala, merunduk kepala. Tidakkah merasa takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Takut seandainya Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai atau minimal mukanya muka keledai. Di sini diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wahada dan adalah ancaman diman bagi orang yang mendulu imam dan tidak ada ancaman keras kecuali karena melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ini kaidahnya. Tidak ada ancaman keras kecuali untuk meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Dan berkenaan dengan kepalanya diubah menjadi kepala keledai, ini bisa uh, mencakup dua hal, yaitu uh, hisi dan maknawi. Hisi artinya kepalanya betul-betul jadi kepala keledai, dan ini pernah terjadi di masa silam. Kemudian yang kedua, uh, maknawi. Itu kepalanya jadi kepala keledai dan keledai itu simbol kebodohan. Dan orang yang mendahului imam, begitu dia mendahului imam, jadilah dia orang yang bodoh. Kenapa? Karena sehebat apapun dia mendahului imam, nanti salamnya nunggu imam. Nah, kecuali jika dia nekat juga salamnya mendahului imam. Sekencang apapun, wah saya bisa lebih cepat imam dua rukun misalnya. Nanti gimana salamnya? Ya, salamnya tetap menunggu imam. Lah kalau salamnya nunggu imam, bukankah ini tindakan kebodohan? Ngebut ini kan? Ya, bukankah ini tindakan kebodohan? Dia sudah jadi kepala keledai. Ya, maka kepalanya sudah jadi, ya, maka kepala keledai. Ya, dengan dia mendahului imam. Karena ternyata salamnya juga tidak berani dahulu imam. Maka itu tahwil perubahan yang bersifat maknawi. Wasabata dan valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anahukal Nabi mengatakan, imam itu diangkat untuk diikuti. Jika dia takbir maka kali, barulah kalian takbir. Janganlah kalian takbir sampai dia takbir. Jika dia rokok maka hendaklah kalian rokok. Janganlah kalian rokok sampai dia rokok. Al-Hadisah. Dan aku sampaikan dalam kesempatan ini, inal makmuma bahasanya makmum bersama imam itu memiliki empat e, rincian kondisi. Yang pertama mendahului, yang kedua bareng, yang ketiga mengikuti, yang keempat telat. Maka mendahului imam artinya definisinya adalah memulai melakukan sesuatu sebelum imamnya dan ini hukumnya haram. Dan jika mendahului imam itu dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak kita katakan batal. Namun kita katakan dalam bahasa fikih, latan akidu, belum ada. Ini belum jadi. Sholat jamaahnya itu tidak jadi. Sehingga dia wajib atau ya terjemah bebasnya sholatnya tidak sah. Wajibu alaih dan wajib baginya untuk mengulang sholatnya menjadi dari awal kemudian membarengi imam. Yaitu bareng dengan imam, ruko bareng dengan rukuknya imam, sujud bareng dengan sujudnya imam, bangkit bareng dengan bangkitnya imam. Zahir dalil menunjukkan kalau membarengi imam hukumnya haram. Karena Nabi mengatakan, zahir apa yang dimaksudkan itu hadis tadi. Janganlah kalian ruko sampai dia imam ruko. Jangan. Maka ini eh, ini ini nahi yang menunjukkan hukum haram. Maka zahir dalil menunjukkan kalau ini perbuatan yang haram. Namun sebagian ulama berpandangan kalau ini makro dan tidak haram kecuali untuk takbiratul ihram. Karena siapa yang takbiratul ihramnya bareng dengan imamnya maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangi. Kemudian yang ketiga mengikuti yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan sholat setelah imamnya tanpa telat. Nah ini yang dituntunkan. Yang keempat, takhalluf telat. Yaitu telat dari imamnya. Dengan telat yang mengeluarkannya dari status mengikuti. Dan ini adalah khilaful masro' tidak sesuai dengan yang dituntunkan. Ya, kemudian sahkah sholat bermakmum dengan ahli maksiat? Maka dia adalah orang yang hobi main judi misalnya. Kemudian kita tahu dia ini gemar main judi, kemudian dia jadi imam sholat. Maka sholat bermakmum dengan asolat khulfal muslim, bermakmum dengan seorang muslim meskipun dia melakukan sebagian maksiat, satu hal yang boleh dan sah, perhatikan ala kauli rajih. Menurut pendapat yang paling kuat, artinya ada khilaf ulama dalam masalah ini. Akan tetapi salat bermakmum di belakang orang yang mustaqim, orang yang lurus agamanya lebih baik tanpa ragu. Namun amma idakan al insan adapun jika orang itu melakukan sejumlah hal mukafirah yang membatalkan iman yang menyebabkan dia keluar dari Islam maka tidak boleh sholat di belakangnya karena sholat si imam itu tidak sah. Fa inna malam yakun musliman karena orang yang bukan muslim salatnya tidak sah. Wa idza kanat dan jika salatnya imam itu tidak sah, maka tidak mungkin diikuti. Li'annaka karena engkau tak tadi karena engkau mengikuti bighairi imamin bukan imam. Watanwi dan Anda berniat untuk uh, eh, watanwi al-imamata Ya, dan berniat untuk berjamaah bilari imamin tanpa adanya imam karena sholat dia sholatnya adanya seperti tidak adanya karena imam tersebut melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman dan jika kita perhatikan kita eh, baca secara cermat maka beliau mengatakan jika seorang yastakmil melakukan asya'a mukafirotan berbagai hal yang membatalkan iman, yang mengeluarkan dia dari Islam. Beliau tidak mengatakan dan telah ditegakkan hujah kepadanya. Tidak ada tambahan itu. Ya, beliau tidak ngasih tambahan ya, kalimat semacam itu. Namun sekedar diketahui oleh si makmum ya, kalau dia itu dukun. Kalau dia itu dukun cukup makmum ini tahu dia itu dukun, sering uh, uh, dukung ramal. Cukup dengan uh, makmum itu tahu imam ini pasang sesajen. Ya, maka ya, dia telah yastakmil asya mukafirah takut tukhij an milatil islamiyah. Maka tidak boleh makmum sama dia. Nah, Ibn Sayyid tidak mempersyaratkan ya, orang tersebut harus sudah dinasehati, kemudian ngeyel, dan seterusnya. Tidak. Ya, bila tidak mempersyaratkan hal itu. Namun yang dipersyaratkan adalah orang ini kita punya data valid, dia melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman. Dia pasang sajen, dia kemudian suka meramal masa depan, nah, atau hal-hal yang lain, atau dia ngolok-ngolok syariat, atau dia mengatakan bahasanya, atau dia kemudian mengingkari haramnya homoseksual, yang ini merupakan pembatal, semuanya adalah pembatal-pembatal keislaman. Ini, atau dia mengatakan dan ini bukan hanya katanya-katanya namun uh, data yang valid. Dia mengatakan bahasanya uh, hukum Islam itu tidak relevan di zaman ini dan atau kalimat-kalimat semacam itu. Kemudian bolehkah orang yang niatnya sholat fardu Sholat di belakang bermakmum orang yang mutanafil, orang yang niatnya sholat sunnah dan sebaliknya. Orang yang niatnya sholat sunnah, sholatnya bermakmum pada orang yang niatnya sholat fardu. Maka jawaban beliau hal itu diperbolehkan. Sebagaimana boleh sholat duhur di belakang imam yang niatnya sholat asar. Dan sholat asar di belakang imam yang niatnya sholat duhur. Alasannya li analikul imanawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang diniatkan. E, di antara penguatnya perkataan Imam Ahmad. Jika Anda masuk sedangkan imam niat sholat taraweh, Anda belum mengerjakan sholat isya dan tarawehnya dua rakaat salam, dua rakaat salam, fasali khalafahu. Maka silakan makmum di belakangnya. Kata Imam Ahmad, fayalaka faridah walahu nafilah untuk Anda dapat pahala wajib dan untuk dia dapat pahala sunnah. Kemudian hasil nikos terjadi perdebatan di antara sejumlah e, sekelompok orang yang sholat. Bahasanya idza dakhala rojulun. jika ada seorang yang masuk masjid mutaakhiran telat, ya, dia masuk ke masjid sehingga dia jumpai sholat telah ditegakkan dan sof telah sempurna. Dan tidak ada ruang, tidak ada space di sof. Maka bolehkah dari baginya menarik orang dari sof yang telah sempurna itu hatta yata makana sehingga memungkinkan nikai makana supaya memungkinkan bagi dia min sholatihi untuk sholat Ataukah dia sholat di belakang sop sendirian ataukah apa yang wajib dia lakukan. Maka jabat, uh, eh, dalam masalah ini ada tiga opsi. Jika seorang itu datang dan sob kotama dan sob itu telah sempurna, tidak ada space yang kosong, maka ada tiga opsi. Imam boleh jadi dia sholat sendirian di belakang sob. Opsi yang kedua, dia menarik seseorang yang ada di sob lalu sholat bersamanya. Yang ketiga, dia maju ke tempatnya imam. Dia membelah sof ya taqaddam ya, kemudian dia membelah sop maju kemudian sholat di samping imam sebelah kanannya imam maka tiga ada tiga pilihan hmm. ada pilihan yang keempat dia malah kemudian diam saja tidak sholat hmm. ya. dan masing-masing empat pilihan ini ada ulamanya semua. Nih. Hmm. Ya. Pilihan yang keempat pendapatnya saya mukbil. Dia diam saja. Nunggu sampai ada orang datang. Kalau tidak ada orang yang datang, ya sudah dia nggak sholat. Ini dia tidak eh, uh, sholat di belakang sop sendirian tadi. Kemudian atau dia pilihan yang ketiga dia maju. Ini pendapatnya saya Ibnu Bas. Dan fatwa jenah di masa saya Ibnu Bas. Dia belah Ya, dia belah sob, kemudian maju, kemudian ada di sebelah, ngambil posisi di sebelah kanannya imam. Dan ini juga kalau tidak salah ingat pendapat saya Abu Bakar Al-Jazair di uh, eh, Minajul Muslim. Nah, wahadi sifat asalas, maka tiga opsi ini, inilah tiga opsi jika seorang itu masuk ke dalam masjid, Bahkan ini beliau kasih opsi yang keempat ternyata di sini. Wa imma dan opsi yang keempat. Ayat da'a salat ma'ahadil jamaah. Dia tinggalkan sholat bersama jamaah. Ini, ini opsinya. Ini pendapatnya saya mukbil. Opsi yang keempat. Famal mukhtar maka apa yang terpilih dari empat opsi ini? Maka kami katakan al mukhtar yang terpilih dari empat opsi ini adalah dia bersop sendirian di belakang sop dan sholat bersama imam. Dan ini adalah pendapat Syekh Ibn Taimin, demikian juga pendapat Al-Albani dan sebelumnya pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah. Wadali kata hal tersebut karena eh, li'anal wajib, karena yang menjadi kewajiban dia salat berjamaah. Kemudian kewajiban yang kedua, salat berjamaah di dalam sof. Maka inilah dua kewajiban. Jika tidak memungkinkan satu kewajiban, yaitu berdiri di sof, maka tersisalah kewajiban yang lain yaitu berjamaah. Maka pada saat itu kami katakan, kerjakanlah salat dengan berjamaah di belakang saf, meskipun sendirian, supaya Anda mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Dan berdiri dalam saf dalam kondisi ini tidak wajib bagi Anda karena Anda tidak mampu. Dan Allah mengatakan, Fattakullaha mustata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wa yashhadu lihada dan yang menguatkan pendapat ini adalah perempuan boleh berdiri sendirian di belakang saf. Jika tidak ada bersamanya wanita-wanita yang lain. Kenapa? Demikian. Kenapa ini sah? Maka analisis fikih mengatakan karena perempuan ini tidak memiliki tempat menurut syariat di sopnya laki-laki. Maka ketika tidak memungkinkan makanu asyari adanya tempat yang syar'i bagi si perempuan di sapnya laki-laki, akhirnya dia sholat sendirian di belakang saf. Nah, maka ini tidak ada tempat secara syar'i. Sedangkan laki-laki ini tidak ada tempat secara realita. Sama-sama tidak ada tempat. Cuma kalau perempuan tadi tidak ada tempat secara syar'an, sedangkan ini laki-laki ini tidak ada tempat hisan Fahadah rojul maka orang ini yang datang ke masjid dan sob kota matalah sempurna. Maka dia tidak memiliki tempat hisi, tempat yang uh, tempat real di saf. Maka gugurlah darinya hina idin pada saat itu al masofah kewajiban bersof. Dan tetap wajib baginya salat berjamaah maka adalah dia salat di belakang saf. Adapun menarik seseorang untuk salat bersamanya maka ini tidaklah sepatutnya dilakukan. Li'ana yataratab karena berdampak tiga kejelekan. Kejelekan yang pertama, membuka celah, membuat celah di soft. Dan ini menyelisih apa yang Nabi perintahkan, yaitu rapat dan menutup celah di antara soft. Kemudian yang kedua, dia zalim kepada yang ditarik. Karena dia memindah orang yang ditarik ini dari tempat utama kepada tempat yang kurang utama. Dan ini adalah satu jenis dari jinayah kezaliman. Ada unsur kezaliman. Kemudian yang ketiga itu mengganggu sholat orang yang ditarik. Karena orang ini jika dia jazaba menarik ya, la budak yakuna fil harokah. Maka tidak boleh tidak di hatinya juga ada gerakan. Dan ini juga satu kezaliman kepadanya. Adapun opsi yang ketiga, ya, yaitu berdiri bersama imam, maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Alasannya karena imam tidak boleh tidak harus terbedakan dari makmum dalam masalah posisi. Sebagaimana imam itu terbedakan dari makmum dalam masalah dahulu. Dahulu dalam e, melakukan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan sholat dan perbuatan-perbuatan sholat. Maka yang namanya imam itu takbir sebelum makmum, rukuk sebelum makmum, sujud sebelum makmum. Maka sepatutnya dia terbedakan dari e, makmum dalam tempat. Tentu kecuali jika memang tidak ada pilihan yang lain. Space itu terbatas, di samping imam itu longgar, maka boleh. Di sampingnya imam. Ini kondisinya kondisi ideal. Kalau tempatnya tempat yang sempit, musola bandara yang sempit atau yang lain, eh, atau tempat-tempat yang lain, eh, ini tempatnya makmum itu sudah full, Sampingnya imam masih longgar. Maka maju saja kemudian sholat di sampingnya imam. Wahada dan inilah uh, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu imam itu di depannya makmum. Wahadihi dan itu adalah satu munasabah uh, satu situasi yang uh, munasabah satu hal yang cocok zahirah dan jelas cocoknya. Likaunihi karena imam itu terbedakan dari makmum dan dia dan bersendirian di tempatnya. Dan jika ada sebagian makmum yang berdiri bersamanya, maka hilanglah hadil khasiyah kekhasan ini. Alat yaitu kekhasan, yaitu layambari tidaklah sepatutnya bersendirian di tempat itu kecuali imam dalam sholatnya. Demikian juga pertimbangan yang lain. Pertimbangan yang lain adalah ya, seandainya orang itu datang telat kemudian sop telah lengkap, ya, kemudian dia langsung menyibak sop berada di sampingnya imam, maka dimungkinkan nanti akan ada orang yang telat berikutnya. <laughs> nanti akan ada orang yang telat berikutnya. Oh, ini telat berikutnya, tidak ada temannya, udah belah lagi sop, kemudian di sampingnya imam dan seterusnya. Jadilah terbuat sop di uh, di tempatnya imam. Adapun opsi yang keempat dia tinggalkan salat berjamaah maka komentar saya Muslimin la wajahalahu ayat ini tidak ada alasannya. Karena jamaah wajib. Dan bersop itu wajib. Jika seorang itu tidak mampu salah satu, maka tidaklah gugur yang lain dengan alasan dia tidak mampu yang pertama. Kemudian dijumpai satu masjid dua lantai. Dan orang yang sholat di lantai yang atas tidak melihat yang di bawahnya. Maka apakah sholat mereka sah ataukah tidak? Jawaban Syekh Ibn Thaymin, selama masjidnya itu sama. Bukan masjid yang berbeda. <laughs> Fala yustarat maka tidak disyaratkan. Sebagiannya harus melihat yang lain. Jika mereka telah mendengar takbirnya imam. Ya, maka tidak harus uh, apa misalnya tidak harus dibolong semacam di sini tidak harus. <coughs> Seandainya ini tutup rapat sekalipun, ini ya asal dia tidak berada di depannya imam, ya dia telah mendengar suaranya imam, maka itu sudah mencukupi. Kemudian, apakah boleh bagi seorang muslim sholat mengikuti sholat yang disiarkan di televisi atau di radio? Tanpa dia melihat imam, khususnya bagi wanita. Ya, sholat di istiqlal. Dia makmum dengan TV. Ya. Maka tadi kan bilangnya cukup mendengar takbirnya imam. Lah ini juga sudah mendengar takbirnya imam. Ya. Berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya. Cukup mendengar takbirnya imam. Lah ini juga mendengar takbirnya imam. Maka tidak boleh bagi seorang <clears throat> mengikuti imam dengan perantaraan radio atau televisi. Karena maksud dari sholat berjamaah adalah al-istima, kumpul. <clears throat> Maka tidak boleh tidak harus di tempat yang sama. Atau sab itu bersambung satu dengan yang lain. Maka tidak boleh sholat berjamaah dengan perantaraan radio atau televisi. Alasannya yang pertama karena tidak terwujud maksud dengan hal ini yaitu kumpul. <clears throat> Seandainya kita bolehkan sholat pakai televisi, ngikuti televisi, la'am karena kulu wahidin, maka setiap orang memungkinkan untuk sholat di rumahnya, sholat lima waktu tanpa pergi ke masjid. Nanti penduduk Mekah, ya tinggal sholat di rumahnya masing-masing, tinggal nyetel TV. Ya. Nah. wal Jum'ah dan bahkan sholat Jumat. Ya. Dan ini eh, meniadakan disyariatkannya sholat Jumat dan jamaah. Maka berdasarkan ini tidaklah halal bagi perempuan atau selain perempuan untuk sholat di belakang media, radio atau di belakang televisi. Wallahul muafiq. Kemudian selanjutnya adalah tentang kaifa al-marid, bagaimana kata tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang kita telah selesaikan bab sholat jamaah, kemudian kita tambahkan sedikit tentang tata cara orang yang sakit. Wajib bagi orang yang sakit untuk sholat fardu sambil berdiri meskipun membungkuk. Ataupun bersandar pada tembok atau pada tongkat jika dia memang perlu bersandar. Yang kedua, jika dia tidaklah mampu sholat sambil uh, uh, tidak mampu berdiri, ya, maka dia sholat sambil duduk. Dan yang afdal adalah bersila sebagai pengganti berdiri dan pengganti rukuk. Jika dia tidak mampu sholat sambil duduk, maka dia sholat ala janbi dengan berbaring dengan kepala menghadap ke arah kiblat. Dan berbaring miring ke kanan itu yang lebih afdol. Jika tidak memungkinkan menghadap ke arah kiblat, maka dia sholat kemana dia menghadap. Sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Jika dia tidak mampu sholat dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri, maka dia sholat dengan terlentang kaki menghadap ke arah kiblat. Dan yang afdal adalah kepalanya diangkat sedikit sehingga kepala dan wajah menghadap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan ke kaki itu menghadap kiblat, maka sholat haisukana di mana dia berada, ya, dan dia tidak perlu mengulangi. Misalnya posisi bed tidak bisa digeser-geser. Dan dia tidak memungkinkan posisi menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, wajib bagi orang yang sakit untuk rukuk dan sujud dalam sholatnya. Jika dia tidak mampu, maka auma'a. Maka dia berisyarat. Bihima untuk rukuk dan sujud dengan kepalanya. Dan tidaklah isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Jika dia mampu rukuk normal, namun tidak mampu sujud secara normal, maka dia wajib rukuk untuk posisi rukuk. Lantas, dia berisyarat untuk sujudnya. Jika dia mampu sujud normal, namun tidak mampu rukuk normal, maka dia tetap sujud normal dalam posisi sujud. Sedangkan untuk rukuknya dia isyarat, isyarat untuk rukuknya. Yang keenam, jika dia tidak mampu isyarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud, maka isyarat dengan dua matanya. Dia pejamkan sedikit untuk rukuk, dia pejamkan dengan pejaman yang lebih lama untuk sujud. Adapun isyarat dengan jari sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pasien, dia ya begini kemudian oh ini rukuk, oh gini kemudian sujud. Maka ini satu hal yang tidak benar. Aku tidak mengetahui dasar dari perbuatan ini dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dari perkataan ulama pun tidak dijumpai. Kemudian jika dia tidak mampu isyarat dengan kepala, tidak pula isyarat dengan mata, ya sudah. Karena dia di ICCU, maka adalah dia sholat dengan hatinya. Ini. Maka semuanya pakai niat. Takbir, baca Al-Fatihah, kemudian niat untuk rukuk, niat untuk sujud, niat untuk berdiri, niat untuk duduk dengan hatinya, menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walikul manawa bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Wajib bagi orang yang sakit untuk sholat setiap sholat di waktunya masing-masing dan melakukan apa yang mampu dia lakukan mimma yajibu fiha yang wajib dalam sholatnya. Fa insaqo alaihi maka jika berat baginya fi'lu kulli sholatin fi waktiha mengerjakan sholat di waktunya masing-masing boleh baginya melakukan jama antara dur dengan asar, maghrib dengan isya. Ima boleh jadi jamak takdim, dia dahulukan asar ke duhur atau isya ke maghrib. Boleh juga jamak takhir, dia undurkan duhur ke asar dan maghrib ke isya sesuai mana yang mudah dan nyaman baginya. Mana yang afdal, jamak takhir ataukah jamak takdim, mana yang paling nyaman. Adapun sholat subuh maka tidak bisa dijamak dengan sebelumnya, tidak bisa pula dijamak dengan sholat setelahnya. Dan jika orang yang sakit itu musafir, e, artinya yu, yu'alij dia atau alat dia mendapatkan terapi di selain negerinya, maka dia boleh mengkosor sholat yang empat rakaat sehingga dia kerjakan sholat duhur, asar dan isya cukup dua rakaat dua rakaat sampai kembali ke negerinya baik jangka waktu safarnya itu lama ataukah pendek. Wallahu muafiq. Demikian menurut pendapat beliau. Karena beliau, karena saya Ibn ketika orang itu sampai di tempat tujuan safar, maka meskipun lama tidak masalah, yang penting dia tidak niat domisili di situ. Maka tadi ada kalimat, sawon tolat mudatu safari am kosurot. Karena pendapat beliau dalam masalah ini adalah demikian selama tidak niat domisili maka di tempat tujuan safar dia tetap musafir. Ya. Dan kalau menurut pendapat yang lain tentu nanti jadinya lain. Ya. Tentu jadinya tidak demikian tidak mesti boleh kosar terus menerus. Ya demikian yang kita ya, baca dan kita kaji kita telah kesempatan pagi hari ini. Namun Sebelumnya saya pernah menjanjikan tentang masalah uh, jabat tangan setelah selesai sholat di pertanyaan 259. Saya janji untuk membacakan fatwa saya Usaimin yang, yang lain yang lebih lengkap. Ya, di sana beliau mengatakan bahasanya tidak ada di pertanyaan 259 tidak ada dasar untuk jabat tangan setelah selesai sholat fardu tidak berasal dari Nabi, tidak boleh sahabat. Dan ada uh, yang lebih lengkap, uh, perkataan beliau lebih lengkap di Majmu fatwa jilid yang ke 13 halaman 287. Berita yang tanggung jabat tangan di masjid, yang ini telah menjadi kebiasaan banyak orang melakukan hal seperti itu setelah selesai sholat. Maka beliau mengatakan hadil musafahah jabat tangan semacam ini la aslan. Saya tidak mengetahui dasarnya dari hadis atau perbuatan sahabat. Walakin akan tetapi al insana idza fa'alaha ba'da salati la'ala sabili annaha masru'atun. Jika ada orang yang melakukannya setelah selesai salat bukan dengan keyakinan ini disyariatkan. Walakin ala sabili ta'lif akan tapi dalam rangka mengambil simpati hati orang lain wal mawaddah dan mengambil cinta orang lain. Fa'arju alla yakuna bihadza ba'sun. Maka aku berharap itu satu hal yang tidak mengapa. Kita sendiri pribadi tidak sepakat dengan itu. Ya, namun kita melakukannya. Kita melakukannya. Ya, terutama menerima jabat tangan orang lain yang menjulurkan tangannya. Bukan karena meyakini ini masro' namun karena ala sabili taklif, karena mengambil simpati hati mereka-mereka mereka sudah menjulurkan masa kemudian kita diam saja atau bahkan ditampek tangannya. <laughs> Maka kita kemudian terima berarti kita melakukannya dan ini ala sabili taklif dalam rangka mengambil hatinya dan cintanya. Kata beliau, fa'arju ala yakuna bihada baksun, aku berharap ini tidak mengapa. Di nasa i'tadu dalika. Karena memang banyak orang telah biasa melakukan hal tersebut. Maka ada orang yang tidak sepakat kemudian melakukannya, ala sabili taklif tidak mengapa. Yang bermasalah adalah manfa'alaha mu'takidan. Orang yang melakukan hal tersebut karena meyakini bi annaha sunnatun kalau itu ajaran Nabi. Fahadha yang bari maka ini yang bari tidak sepatutnya wala yajuzu lahu dan tidak boleh baginya hatta yasbuta annaha sunnatun sehingga terbukti kalau itu memang sunnah Nabi. Wala a'lamu annaha sunnatun dan aku tidaklah mengetahui kalau ini satu hal yang menjadi sunnah Nabi. Ya, maka Eh, beliau sampaikan jabat tangan setelah selesai sholat fardu beliau rinci dengan dua rincian. Kalau karena meyakini ini satu hal yang dituntunkan, ah ini tidak boleh. Ini tidak boleh atau beliau katakan layam bari. Tidak sepatutnya. Dan nah, kalau tidak meyakini ini satu hal yang dituntunkan. Namun orang sudah menjulurkan tangannya. Dan masyarakat terbiasa dengan itu. Kita berada di masjid semacam ini. Orang terbesia dengan itu. Maka mereka menjulurkan tangan pada kita, maka kemudian kita terima uh, eh, juluran tangannya bukan karena meyakini satu hal yang dituntunkan, namun karena alasabilit taklif, maka itu tidak mengapa. Itu perkataan yang lebih detail dari saya Multhemin di macam Fatwa beliau di jilid yang ke-13. Apabila sebelum sempurna belum penuh, jika dipenuhi hanya cukup untuk satu orang saja, kemudian datang dua orang, maka apakah yang harus dilakukan? Apakah satu orang menisab yang kosong dan satunya sholat sendiri atau harus bagaimana? Ya, kalau menurut uh, kalau kita berangkat dari pendapat dan penjelasan Syekh Ibnu Thaimin, maka satu orang ngisi sop yang kosong tersebut. Yang satu sholat sendirian di belakang sop dan itu tidak mengapa. Ya, maka siapa yang duluan? Ah, dia yang siapa yang duluan ngambil uh, space yang kosong, ah, itu yang paling berhak. Kalau kemudian dia bareng, ya dan tidak ada yang bisa di uh, tidak ada yang sisi lebih satu dari yang lain, boleh jadi dia orang yang lebih sepuh atau yang lainnya, ya maka berarti pingsut. Ya. Bolehkah khutbah Jumat memakai e, presentasi PowerPoint dengan LCD ataukah proyektor? Ya, minimal uh, kita katakan kurang pas hal tersebut. Alasannya yang pertama sifat khutbah Jumat itu tidak panjang-panjang. Dan sifat dari uh, pengajaran semacam ini itu sifatnya panjang Eh, sifat khutbah Jumat 20 menit, mukadimahnya sudah 5 menit sendiri, ya. maka tidak memungkinkan untuk kemudian eh, memberikan penjelasan panjang-panjang. Dan yang dituntunkan eh, yang lebih baik khutbah Jumat itu pendek. Ya, asalkan satu materi sudah satu materi kecil sudah tersampaikan, ya, maka itu yang lebih ya, maka itu yang lebih afdal. Kemudian yang kedua, Eh, sifat dari khutbah Jumat idealnya kata Nabi uh, kalau di hadis seperti mungdirul jais seperti panglima perang. Ini bukan seperti orang yang ngajar yang betul-betul murni ngajar. Ini, maka mungdirul jais tidak memerlukan hal-hal semacam itu. Wallah, detailnya wallahu a'lam. Di kampus kami terdapat, dua musola, yang satu besar, satunya lagi kecil. Di musola yang besar dikumandangkan adan dan ikoma, sedangkan musola yang kecil tidak. Akan tapi ruangan kami lebih dekat dengan musola yang kecil. Bolehkah kami yang berada di ruangan yang dekat dengan musola kecil mendirikan jamaah di musola yang kecil, ataukah harus di musola yang besar? Wallah alam kita sarankan di musola yang besar dengan berbagai macam pertimbangan karena dia yang pertama beradan, karena dia beradhan, maka dia memanggil hayya ah, salat mari sholat di sini maka kita penuhi panggilannya kemudian yang kedua ya musola yang besar tentu jamahnya lebih banyak ya, semestinya bisa menampung jamaah yang lebih banyak maka itu yang lebih afdal jika imam harus ada kekhasan daripada makmum apakah berarti jika sholat berjamaah hanya ada satu imam dan satu makmum, maka imam berada lebih maju daripada makmumnya. Demikian logika sebagian fukoha dalam masalah ini. Yaitu itu syafi'iyah, demikian juga itu Hanabilah. Ya, bahasanya imam itu ketika makmumnya cuma satu, maju lebih sedikit, sedikit maju dibandingkan eh, makmumnya. Namun, e, namun zahir riwayat, asar dalam masalah ini e, salatnya Nabi dengan Ibnu Abbas akhirnya menunjukkan kalau itu sejajar. Apa benar terdapat hadis yang isinya menyampaikan bahasanya kita tidak akan terlepas dari riba. Terdapat hadis riwayat Abu Dawud, Nabi katakan, di zaman maka riba akan tersebar, siapa yang uh, selamat dari riba, Eh, maka dia minimal terkena debu riba. Ada hadis tentang masalah e, semua orang akan terkena debu riba. Ada riwayat Abu Dawud. Dan hadis tersebut statusnya adalah hadis yang daif. Meskipun bo boleh jadi kontennya kita katakan ya kurang lebih tidak salah. Ya, ada kondisi demikian, riba itu tersebar merata di mana-mana. Jika kami sedang menunggu makanan di warung makan atau restoran terdengar adzan isya, sedangkan makanan belum dihidangkan dan sepertinya masih lama. Sebagian dari kami mengajak sholat isya berjamaah di musola restoran, sebagian yang lain mengajak sholat isya nanti saja setelah selesai makan. Mengingat ada hadis yang mengatakan bahasa sholat isya sebaiknya diakhirkan. Bagaimana sikap yang tepat? Kalau kondisinya kondisi Eh, kondisinya kondisi sholat isya yang memang dianjurkan untuk tidak dikerjakan di awal waktunya, kemudian dia dalam kondisi tidak harus pergi ke masjid, maka yang tepat adalah e, pilihan yang kedua, yaitu nanti saja setelah selesai makan. Saat safar seorang bermakmum di belakang imam ternyata bacaan Al-Fatihahnya rusak. Apa yang harus apakah dia harus mengulang salat ataukah tidak? Semestinya begitu dia tahu dan sadar ini bacaan Al-Fatihahnya rusak, dia niat salat sendirian. Ini dia niat salat sendirian dan tidak bergabung bersama imam. Dia niat mufarokoh. Itu seharusnya yang dia lakukan. Ataukah sudah mencukupi dengan baca Al-Fatihah setelah imam membaca? Tidak mencukupi. Dia harus niat salat sendirian, keluar dari e, ikatan jamaah bersama imam tersebut. Saat was, e, salat e, sa, saat wanita salat berjamaah apakah imam juga dianjurkan untuk membalikkan badan? Wallahu a'lam kalau menimbang zahir dalil dan menimbang kaidah uh, eh, anisa sakaiku rijal hukum ya berlaku untuk perempuan adalah sama dengan hukum laki-laki kecuali terdapat dalil khusus maka hal ini pun dianjurkan. Apakah jika kita mendengar atau membaca ayat sajadah harus sujud? Membaca ayat sedah apakah harus sujud? Jawabannya tidak harus menuju ulama. Karena sujud tilawah hukumnya dianjurkan, sunnah mu'akadah dan tidak wajib. Kecuali jika seorang itu berpendapat, kalau uh, membaca ayat, uh, sujud tilawah itu hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, ya maka wajib baginya. Adapun untuk orang yang mendengar, maka nanti dibedakan antara orang yang mendengar dan mendengarkan. Kalau orang itu mendengar lewat begitu, dia naik motor lewat, ada orang baca, uh, ayat sajadah, ya, maka dia tidak dituntun, uh, maka dia tidak perlu sujud tilawah. Namun orang yang mendengarkan, maka dia dituntunkan untuk sujud tilawah manakala yang membaca sujud tilawah. Kalau lingkungan mengharuskan melakukan tahlilan, apakah kita harus mengikutinya? Karena kalau tidak akan dibenci. Ya, sebenarnya pilihannya tidak itu, tidak hanya itu. Bisa saja orang itu tidak ikut dan dia tidak dibenci asalkan dia berakhlak mulia, dia tetap kemudian rajin di acara-acara yang mubah, rapat RT dan yang lain, ronda dan teman-temannya. Ya, dan dia tidak akan dibenci manakala dia ya, membuat hubungan yang baik dengan orang-orang tertentu, titik-titik kunci, Pak RT-nya, Mbah kaumnya. Nah, tidak ya, pernah ikut tahlilan, namun kadang silaturahmi ya, sambil bawa ini, bawa itu. Nah, ya, maka tidak akan tidak akan ada masalah. Mbah kaumnya juga diem saja. Kenapa sudah sering sowan mbah kaum, ya, bawa ini, bawa itu, ya, maka tidak akan ada masalah. Ya, maka yang jadi masalah ini tidak ikut tahlilan dan duitnya juga tidak keluar keluar. Nah itu yang ya, duitnya juga seret. Ini yang jadi masalah. Namun kalau dia tidak ikut tahlil, namun duitnya ya, duitnya tidak seret. Dia mengatakan dia pamitan sama Pak RT saya nggak ikut acara tahlilan, namun kalau uh, kalau rapat RT saya ikut ya, dan nanti ya, kalau rapat RT saya akan kasih menu yang istimewa. Nah, yang lain itu cuma uh, teh hangat sama gorengan. Kalau uh, kalau kalau di tempat saya nanti bakmi semua misalnya. Itu Pak RT-nya akan diam saja, ya. akan no problem. Atau kemudian dia nggak ikut tahlilan, namun nggak ikut acara tersebut, namun dia silaturahmi ke tokoh-tokoh kunci sambil bawa ini dan itu, ya, sambil bawa ini dan itu maka tidak masalah. Yang jadi masalah tadi itu tidak ikut, duitnya seret. Nah. Bagaimanakah hitungan mendapatkan satu rokaat? Apakah rokok di rokaat pertama bisa jadi hitungan sudah mendapatkan rokaat pertama sehingga bisa diteruskan saat sholat sunnah saat iqomah satu rokaat ya sampai selesai uh, sujud yang kedua satu rokaat betul-betul satu rokaat ya, dia telah sampai sujud yang kedua saat ada makmum yang harus menempati sab di sebelah kanan imam maka posisi makmum sejajar dengan saat ada makmum yang harus menampai sob di sebelah kanan imam, maka posisi makmum sejajar dengan imam atau agak ke belakang. Ya, seperti posisi tempat sempit, seperti di bandara dan yang lainnya. Ya. Kalau kemudian eh, tadi telah kita sampaikan, maka yang tepat itu sejajar, namun seandainya mundur sedikit juga tidak mengapa. Ya yang al-afdal itu sejajar sebagaimana zahir uh, salatnya Nabi dengan Ibnu Abbas namun seandainya mundur sedikit sebagaimana pendapat sejumlah fukoha yang diantara alasannya adalah untuk memastikan bahasanya makmum ini tidak mendahului tidak berada di depannya imam itu diantara alasan fukoha maka tidak mengapa Mana yang lebih afdol bagi perempuan ketika perjalanan yang bukan safar? Apakah sholat di rumah? Apakah sholat di rumah ataukah berhenti sehingga di masjid untuk sholat? Untuk sampai di rumah masih sekitar 10 menit. Dan berapa, eh, ya, maka kalau jika demikian sholat saja di rumah. Cuma sekedar 10 menit lagi. Dan berapakah waktu yang afdol untuk menunda sholat jika kasusnya seperti di atas? Ya, kalau orang tuh sholat masih 10 menit, 15 menit di awal-awal waktu sholat masih tergolong sholat di awal waktunya. E, persiapan untuk sholat di rumah sekitar 10 menit setelah sampai di rumah. Berarti kan total 20 menit. Maka itu masih tergolong di awal waktu. Tidak masalah. Maka bisa sholat di rumah saja. Saat ini posisi Imam Masjid Nabawi dipindahkan ke mihrab Nabi yang mana lebih belakang dari posisi sebelumnya. Saya pernah mendengar penjelasan Imam Masjid Nabawi tidak mengapa memper tidak memperpanjang saf lebih depan daripada imam asal masih di sebelah kanan. Yang benar pemindahan uh, posisi Imam Masjid Nabawi sekarang, yang benar itu tidak masuk, tidak disyariatkan. Ini sebagaimana tulisan Syekh Abdul Musin Al-Abad menanggapi hal ini. Ini setelah ada uh, pemindahan posisi Imam Masjid Nabawi dari posisi tambahan, tambahan masjid, perluasan masjid dikembalikan ke uh, mihrab Nabi, maka Syekh Abad itu bikin risalah yang ada di situs beliau isinya mengingkari hal tersebut dan mengatakan itu satu hal yang gair mesro' satu hal yang tidak disyariatkan yang mesro' itu adalah e, imam berada di di tempat mihrabnya meskipun itu tempat itu adalah perluasan dan tambahan dari masjid Nabi yang asli. Kemudian tentang tadi memperpanjang apa ini ya? memperpanjang sab lebih depan daripada imam. Wallahu a'lam. Ya, apa yang dimaksudkan saya juga tidak faham dengan teks pertanyaan. Si A punya perjanjian dengan si B. Si B produsen barang, mau mempromosikan menjual barang si B dengan harga yang lebih tinggi. Ketika ada order, si A lapor kepada si B, lalu si B yang kirim ke yang order atas nama si A. Bagaimana hukum transaksi ini? Boleh jika itu transaksinya salam. Yaitu eh, konsumen kepada si A itu lunas di depan. Penjelasan tentang hukum salat tasbih. Kemarin telah kita bahas, ya, telah kita baca ada di Fatwa Akanil Islam, kalau pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin memilih menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah yaitu salat tasbih hadis yang dhaif sehingga tidak dituntunkan. Apakah hukum menggunakan peralatan-peralatan kesehatan yang mengandung perak? Beberapa jenis peralatan dicampur perak karena perak dinilai baik sebagai anti bakterial sehingga mencegah infeksi. Ya, maka tentu menggunakan perak eh, di telah pernah kita sampaikan di majelis malam Sabtu di MPR kalau ada ini, ini statusnya pakaian ataukah perhiasan ataukah wadah. Kalau statusnya wadah, maka tidak boleh baik laki-laki ataupun perempuan. Ini, kalau itu statusnya wadah. Kalau itu statusnya adalah pakaian ataukah perhiasan, ya, maka kalau untuk perempuan boleh. Sedangkan kalau untuk laki-laki, maka nanti ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan perak untuk laki-laki itu merdeka, bebas. Maka meskipun misalnya ada kancing baju dari perak dipakai oleh laki-laki dan sebagainya, maka boleh. Eh, kalau minim eh, di antaranya kalau eh, eh insya Allah yang berpendapat demikian ini adalah eh, Sa'al al-Bani di Adabu Zifaf. Sebagian ulama yang lain eh, membatasi ya, mengecualikan eh, pada dasarnya tidak boleh laki-laki pakai perak kecuali yang dikecualikan yaitu cincin perak atau di perhiasan yang lain namun dengan kadar yang tidak melebihi umumnya cincin perak. Jadi, kemudian cincin peraknya kemudian dilebarkan untuk uh, bagian uh, untuk kemudian benda-benda yang lain namun dengan catatan kadarnya tidak boleh melebihi kadar cincin perak ada yang memberikan penjelasan demikian. E, maka jika ini statusnya adalah wadah, ya maka pada dasarnya tidak boleh. Baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jika tidak kebagian soft tapi tidak masbuk, apakah dia sendirian di sub belakang? Apakah apakah ada teman yang menemaninya? jika tidak kebagian sop tapi tidak masbuk. Ya, ini yang tadi kita uh, do, uh, tidak kebagian sop namun tidak masbuk. Ya, nah, maka uh, ini sejenis dengan tadi pertanyaan yang ditanyakan ada dua orang datang yang space yang kosong cuma cukup untuk satu. Maka apa yang mesti dilakukan? Jawabannya salah satu menempati tempat tersebut. Sedangkan dia, sebagaimana pendapat saya menurut Thaymin, boleh sholat sendirian di belakang soft. e, eh, jamaah akhwat makmumnya kanan dan kiri saja. Tiba-tiba makmum sebelah kanan batal. <coughs> Lalu keluar <coughs> mengambil wudhu, apakah imam harus memindah makmum sebelah kiri untuk sholat di sebelah kanan? Idealnya demikian. Dia pindah yang sebelah kiri untuk dipindah ke kanan. Ya, karena eh, pendapat sebagian ulama eh, mengatakan tidak sah sholat di sebelah kiri imam dalam keadaan sebelah kanan imam kosong. Ini pendapat Hanabilah. Ya, oleh karena itu, makandanya eh, maka adanya imam menggeser yang kiri untuk dipindah ke kanan. Atau eh, atau makmumnya jika menyadari dan mengetahui yang kanan itu pindah, dia bisa bergeser sendiri tanpa harus menunggu digeser oleh si eh, si imam. Maka minimal untuk keluar dari perselisihan ulama dalam masalah ini yaitu ketika sob sebelah kiri itu sebelah kiri imam itu ada orangnya dan sebelah kanan itu kosong maka apakah orang yang sholat di sebelah kiri ini sholatnya itu sah ulama berselisih pendapat ada Hanabilah mengatakan tidak sah maka minimal untuk keluar dari perselisihan ulama kita katakan tidaknya yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan